iya mak pono. Ya. Kalau mau dengar lo kabarnya mak pono kok pernah merantau lo ya? Ambo kalau merantau malepona. Ah. Khusus untuk Kaliliang Sumatera Barat saja. Oh, sekitar Sumatera Barat saja. Ah. Kama-kama aja mak pono. Ambo pernah merantau ke Payakumbuah. Ah. Ke Solo. Solo, Pasisia, Pasisia, Marola Buah, Marola Buah, Piaman, Piaman, Bukit Tinggi. Oh, coba baso Payakumbuah. Payakumbuah. Ya. Uan. Ha. De yo sebona lomak di uan ke potang eh. Ha. Ada kan boleh aku pergi kumbu. Nai oto tintin. Ha. Poi ke padang nai oto INS. Ku tak kati cinta munakal judul lagu eh. Tak kolok kolok mat turun eh. <laughs> Poi nantan. Lo ni jopu kontu. Baso Bukit Tinggi lah. Eh. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya. Baso Bukit Tinggi ko. Ah? Ya. Ha. Kok kau ditangkau ono orang awak? <laughs> Kok indak kau ditangkau? Ano penciluy? <laughs> Ha. Eh, bukit tinggi preman preman lu pindah ke preman preman masuk preman lah ya iya, preman nah jadi Uai yoi, Semarang adanya. Bentuk baru aja kok. Demam baik kok aja. <laughs> Dari Periaman kita pindah ke Solo. Masa Solo? Ke Solo. Solo. Aja deh. Abah toh kak. Nah. Agila kak piti tiga ratu ha. Ah. Nah. Ada sadang piti tiga ratu dah kak. Dan lagi ah, kak lobak yang mereka sah. pun saya kentu duduk pelantar nuna. <laughs> Ambas semaru labuah. Semaru labuah? Ya. Bapa kabar nak katik tu? Ha? Lihat dia nak piti kat tiga orang tui. Ha, ha. <laughs> Tak boleh petului kat sekarang tu. <laughs> Kan? Masa tapan. Tapan. Tapan. Ya. Pesisir. Ha, ya. Ah, masa pesisir ya. Ya. <coughs> Ah, ambo nak kelak mencelik mak penuh joget. Ha. Tapi apa kedaya, aku kelam. Tak pasal kita lalok di dapur. Pergi dalam bilik, pakai bedak pakai. Apa bengih, baik kelak datang ketang. Ah, kini siapa menyanyi lah mak penuh? Hah? Siapa menyanyi lah? nan banyak nih ya ah kita minta dulu ke penonton bahas dengan kami kerja batu betul ah. silahkan siapa penonton penonton tenang tenang tenang tenang saudara senang penonton penonton kita panggil ya Edi Coto Jo Asri Pak godangakan oi udah denai bakato anak salah panda usah ditambah juo nang teh baru kagadang ngeak latibo sadonyo lese sarupo apanyo usah menapa oi adia aye diulang usah salahkan oi adia diri dan surang anak koi iswa oi adia menjadi jangan oi udah denai bakato anak salapan pandau usah ditambah jua Usah mana menapua oi adik ayah di dulang Usah salahkan oi adik diri dan surang Anak koi sua oi adik manjadi urang Awak baduo oh. mudah-mudahan masuk surga dan yang tidak bertepuk tangan mudah-mudahan masuk angin nah dengan berakhirnya lagu anak selapan tadi maka berakhir pula acara kita dek karano anak selapan tadi pengenambus pulang sih baiklah hadirin penonton sabar ya kita tunggu album kedua dari Edi Coto, Mak Pono, Mak Lepo Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.